Alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita semua dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu ini dan diberi taufik sebagai seorang pengikut manhaj salaf atau orang-orang yang berusaha menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf, kita dimudahkan untuk berusaha mengikuti salah satu jalan mereka yang terbesar, yaitu talabul ilmi. Yaitu talabul ilmi. <clears throat> yang kita ketahui dengan jalan inilah Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Dengan jalan ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada mereka. Tidak asing bagi kita semua sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, kebaikan yang bersifat menyeluruh karena kebaikan dalam hadis ini disebutkan dengan bentuk nakirah, bentuk umum artinya mencakup semua kebaikan. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan maka Allah jadikan dia fakih atau faham dalam agama yang berdasarkan hadis sahih ini berarti mafhum mukhalafahnya atau kebalikan dari hadis ini seperti keterangan Ibnu Hajar, Ibnu Qayyim dan yang lainnya bahwa orang-orang yang tidak diberikan taufik atau tidak memiliki keinginan untuk tolak ilmi berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki padanya kebaikan sama sekali. Maka satu hal yang kita sebut syukuri. Dengan ilmu kita akan bisa mencapai sekian besar, sekian banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dalam agama ini dalam semua bentuknya. Saya sudah katakan tadi khairan menyuridillahu bi khairan. Khairan di sini bersifat umum karena disebutkan dalam bentuk nakirah. Dalam bentuk nakirah dalam e, bentuk kalimat syarat. <clears throat> man yuridillahu ini menunjukkan arti umum menunjukkan arti kebaikan yang mencakup semua kebaikan. Sehingga orang yang baru belajar agama dengan ilmu dia akan baik dalam artian bisa disempurnakan kekurangan-kekurangannya Orang yang sudah baik pun dengan belajar agama dia akan menyempurnakan kekurangan-kekurangannya, menyempurnakan keimanannya. Orang yang juga menginginkan penjagaan dari e, kemungkinan atau hal-hal yang menyimpangkan dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu pun dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan semua itu. E, sebagai mukadimah, saya ingin menyampaikan sedikit atau menyinggung sedikit tentang keutamaan ilmu yang tentunya ini tidak asing bagi kita semua. <clears throat> Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan ilmu mestinya bagi seorang uh, ikhwan salafi atau orang-orang yang menisbahkan diri kepada manhaj ahlu sunnah wal jamaah tidak asing lagi. Mestinya dibicarakan di setiap pengajian-pengajian, dibahas di setiap, di setiap kajian-kajian dan ditulis di dalam majalah-majalah. Maka hal ini tidak asing dan Subhanallah, mungkin juga yang antum ketahui semua e, di antara ulama yang menjelaskan masalah ini dengan keterangan yang sangat lengkap tentang keutamaan ilmu beserta e, keutamaan dari berbagai segi adalah apa yang ditulis oleh al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya Nistal dari Sa'adah jilid pertama yang membahas khusus pada bab yang pertama khusus tentang keutamaan ilmu dari semua segi dari uh, firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapannya para ulama salaf yang sangat luar biasa penjelasan beliau tentang keutamaan ilmu yang beliau jelaskan dalam kitab tersebut, kitab Miftahul dari Sa'ada sampai lebih 150 segi keutamaan ilmu. Yang secara kesimpulan semua kebaikan dalam agama ini tidak lain kembali kepada ilmu. Ibnu Qayyim pernah mengatakan di antara keterangan yang beliau bawakan di kitab tersebut kata beliau kullu sifatin biha bihal abda fil Quran fahuwa min samratil ilmi wa natijatihi wa kullu sifatin biha bihal abda fil Quran fahuwa min natijatil jahli wa samratihi semua sifat-sifat terpuji yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuji seorang hamba dalam Al-Qur'an maka itu tidak lain merupakan buah dan hasil daripada ilmu. Semua sifat-sifat baik, semua sifat-sifat tercela. Sebaliknya semua sifat-sifat buruk, <coughs> semua sifat-sifat buruk yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mencela seorang hamba dalam Al-Qur'an, maka semua itu adalah merupakan buah dan hasil daripada daripada kejahilan, daripada kebodohan. Maka ini satu hal yang menunjukkan kepada kita sangat agung kedudukan ilmu. Sangat agung kedudukan ilmu. Cukuplah salah satu di antara yang menunjukkan keagungan ilmu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal, eh, yang kita sering dengar, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad yang sahih, yaitu sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang panjang, wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarridu dinara wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu adalah pewarisnya para nabi karena sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang emas, dinar, juga tidak dirham, tidak uang perak. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Jadi seandainya keutamaan atau kemuliaan manusia itu diukur dengan emas atau perak, maka mestinya makhluk yang paling mulia yaitu para nabi Alaihissalam adalah orang yang kaya semua. Tapi karena itu bukan ukuran kemuliaan manusia, maka para nabi tidak mewariskan uang emas dan tidak juga uang perak, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu karena inilah sumber keutamaan manusia sumber kemuliaan manusia yang mereka wariskan adalah ilmu ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan cara beribadah kepada Allah maka barang siapa yang mengambil bagian dari warisan tersebut berarti dia telah mengambil bagian yang sempurna bisa anda perhatikan hadis yang mulia ini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang-orang yang berilmu adalah pewarisnya para nabi, ahli warisnya para nabi. Kita sepakat semua mengatakan bahwa di antara semua makhluk Allah yang paling mulia adalah para nabinya alaihi wassalatu wassalam. Maka ketika dikatakan orang-orang yang berilmu itu sebagai pewaris para nabi, yang kita ketahui dalam kaidah ilmu tentang warisan bahwa yang namanya ahli waris itu adalah orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan yang diwarisi, ya kan? Maka kalau yang meninggal seorang laki-laki, ahli warisnya adalah anaknya, orang tuanya, istrinya, dan orang-orang yang dekat hubungan kerabat dengannya. Maka berarti ketika dikatakan orang-orang yang berilmu itu pewarisnya para nabi, ini menunjukkan bahwa di antara semua manusia yang paling tinggi kedudukannya, yang menempati kedudukan paling tinggi setelah kedudukannya para nabi adalah siapa? Adalah orang-orang yang berilmu, yang mengilmui dan mempelajari ilmu yang dibawa oleh para nabi alaihi wasallam. Sekaligus mereka mewarisi ilmunya, kemudian mewarisi tugasnya para nabi dalam artian mengemban tugas menyampaikan dakwah kepada manusia juga mestinya mereka adalah yang mewarisi sifat-sifatnya para nabi dalam artian yang paling terdahulu mengamalkan ilmu tersebut juga mewarisi cobaan-cobaan dan eh, ujian-ujian uh, yang dialami oleh para nabi dalam mengilmui, mengamalkan dan mendakwakan agama Islam ini. Ini kedudukannya eh, orang-orang uh, yang berilmu sehingga disebutkan dalam biografinya Al-Imam Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi salah seorang ulama ahlu sunnah yang sangat terkenal dari kalangan tabi'in tabi'in Abdullah Ibn Mubarak yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis dan disebut-sebut sebagai salah seorang ulama yang digelari Amirul Mukminin fil hadis pimpinannya kaum mukminin dalam masalah hadis dan e, eh, hadisnya pun dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Disebutkan dalam biografi beliau bahwa Abdul Ibn Mubarak ini beliau adalah seorang pedagang yang cukup berhasil dalam usahanya. Seorang saudagar yang beliau lakukan semua itu adalah semata-mata supaya bisa menghidupi atau memberikan e, bantuan kepada beberapa ulama ahli hadis di zamannya dan rata-rata ulama yang terkenal dan semua perawi-perawi yang tipe yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya seperti Ismail bin Ulayyah termasuk juga imam yang terkenal Fudail bin Iyad dan para ulama yang lainnya kalau tidak salah juga termasuk Syu'bah bin Hajjaj e, disebutkan dalam biografinya bahwa orang-orang yang selalu diberikan bantuan kepada e, oleh Ibnu Mubarak ini adalah rata-rata orang yang di luar daerahnya bukan orang yang di daerahnya. Sehingga banyak yang protes. Banyak orang-orang yang mempertanyakan, kenapa Anda yang demikian terkenal kebaikannya, yang itu sudah ketahui Ibnu Mubarak ini adalah imam yang terkenal dengan segala kebaikan ya, yang sampai dipuji oleh para ulama dengan semua sifat kebaikan. Uh, Ibnu Hajar sampai memuji dia dalam kitabnya Takribut Tahdzib tentang Abdullah bin Mubarak kata beliau alimun hafiqatun sabtun alimun faqihun jawadun mujahidun jumi'a fihi kullu khisalul khair jumi'a fihi khisalul khair dia adalah orang yang terpercaya sangat kuat meriwayatkan hadis orang yang berilmu paham terhadap agama dermawan kuat dalam berjihad terkumpul padanya semua sifat-sifat kebaikan ini Imam Ahlus Sunnah demikian tinggi ilmunya kemudian kuat dalam beramal. Nah, uh, syahidnya yang keterangan tadi, waktu dipertanyakan kepada beliau, kenapa engkau selalu menyumbang hartamu kepada justru kepada orang-orang yang di luar daerahmu, bukan kepada orang-orang di sekitarmu? Maka dia menjawab bahwa dia ingin menyumbangkan hartanya itu kepada golongan manusia yang dianggap paling paling tinggi kedudukannya setelah para nabi alaihi wassalam. Dia mengatakan uh, tentang beberapa ulama ahli hadis yang kata dia uh, apa ini intarat terkenal doa ilmu kalau kami biarkan mereka maka ilmunya akan tersia-siakan karena mereka tidak bisa sebarkan karena disibuk dengan yang, hal yang lainnya kemudian wajib in adnainahu nasyaru ilmahu lil ummah kalau kami berikan kecukupan bantuan kepada mereka maka mereka akan sebarkan ilmu ini kepada manusia kemudian beliau katakan wa ma a'rafu wa ma a'rifu wa ma a'rifu ba'da nubuwati darajatan afdhala min basil ilmi dan aku tidak mengetahui setelah setelah tingkatan kenabian aku tidak mengetahui setelah derajat kenabian yang lebih besar keutamaannya daripada tingkatannya orang-orang yang menyebarkan ilmu agama. Maka inilah alasan dia sehingga dia mengkhususkan untuk e, memberikan sumbangannya kepada orang-orang tertentu yang dianggap sebagai pembawa ilmu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zamannya. Walhasil ini contoh diantara e, gambaran yang menunjukkan kepada kita agungnya keutamaan ilmu bahwa memang keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi hamba-hambanya itu tidak akan kita capai kecuali dengan ilmu maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan hidayah untuk bisa me me me mengenal jalan salaf untuk diberikan semangat untuk talabul ilmi yang ini merupakan pertanda kebaikan bagi kita semua. Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga mengatakan laulam yakun fil ilmi illa al min rabbil alamin والالتحاق بعالم والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكف به شرفا وفضلا فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بتحصيله Seandainya kata beliau, Ibnu Qayyim setelah menyebutkan sekian banyak keutamaan ilmu, seandainya saja tidak ada pada keutamaan ilmu, tidak perlu ada keutamaan ilmu kecuali cuma sekedar al min rabbil alamin, mendekatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali dia sebagai ibadah. Sebagai ibadah saja. Kemudian al istihaq bil malaika, bi alamil malaika menjadikan kita bisa uh, mencapai kedudukannya para malaikat serta menjadikan kita bisa menyertai makhluk-makhluk Allah yang paling mulia seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali ini kata beliau la kafabihi syarafan wa fadlan cukuplah itu sebagai keutamaan dan kemuliaan maka bagaimana lagi kalau dikatakan kata beliau fakaifa wa izzud dunya wal akhirati manutun bihi masyrutun bitahsir bagaimana lagi kalau dikatakan bahwa semua kemuliaan di dunia dan akhirat itu tergantung daripada ilmu dan disyaratkan untuk kita dapatkan kalau kita berusaha untuk menghasilkan ilmu bagi diri kita. Jadi bisa dibayangkan semua keutamaan di dunia dan di akhirat tidak akan didapatkan kecuali dengan orang yang mempelajari, memahami dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini semua e, menunjukkan kepada kita akan agungnya keutamaan ilmu yang menyeluruh bahwasanya ilmu agama yang kita pelajari ini adalah memang merupakan anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang dengannya kita diberikan peluang untuk bisa mencapai kemuliaan yang sebesar-besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah maka e, dalam rangka untuk meringkas keterangan yang akan anda sampaikan dalam mukadimah ini, e, anda ingin sedikit menjelaskan tentang segi-segi keutamaan ilmu. Sekali lagi saya sebenarnya tidak membawakan ayat-ayat dan hadis hadis tentang ilmu karena sudah sudah sering ya. Maka saya akan sebutkan ringkasan-ringkasan saja. E, saya ingin menyebutkan mm, segi-segi keutamaan ilmu yang saya katakan tadi, kebaikannya itu menyeluruh menyeluruh bagi orang yang merasa dirinya kurang, maka dia akan butuh ilmu untuk menyempurnakan kekurangan dirinya. Sebagaimana orang yang merasa dirinya sudah baik, dia juga akan butuh untuk menyempurnakan kebaikannya. Dan orang-orang yang menginginkan penjagaan bagi dirinya agar tidak tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia juga butuh butuh ilmu. <clears throat> maka yang pertama yang sehubungan dengan e, manfaat ilmu dalam memperbaiki atau e, apa ini dalam hal memperbaiki amalan-amalan seorang hamba. Kita ketahui semua bahwa rata-rata kita yang alhamdulillah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal mengenal manhaj salaf, kita mengakui bahwa kita punya banyak kekurangan. Kekurangan dalam ilmu agama, dalam masalah pengamalan, dalam masalah iman, apalagi ditambah dengan masa lalu kita yang rata-rata jauh dari ilmu, maka wajar kalau kita dapatkan banyak kekurangan-kekurangan setelah kita masuki dan mempelajari masalah ini. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan pada ilmu yang hak, ilmu yang dibawa oleh Nabi saw alaihi wasallam, Allah jadikan pada ilmu ini satu keistimewaan satu kemampuan untuk mengarahkan orang yang mempelajarinya bahkan memaksanya untuk diarahkan pada kebaikan. Ini diantara sifatnya ilmu. Ilmu itu bisa membimbing manusia kepada kebaikan tanpa disadarinya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kemenakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kullu sultanin fil Qur'ani fahuwa hujjah. Kullu sultanin fil Qur'ani fahuwa hujjah. Coba dipahami ya keterangan ini. Semua kata-kata sultan kata-kata sultan dalam Al-Qur'an maka itu artinya adalah hujah. Hujah artinya ya argumentasi ilmiah ya dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu artinya hujah. Semua kata-kata sultan dalam Al-Quran kata Ibnu Abbas maka itu artinya adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah, argumentasi ilmiah dari Al-Quran dan Sunnah. Kita perhatikan kenapa Ibnu Abbas sampai atau kenapa dari keterangan Ibnu Abbas ini kenapa Allah Subhanahu wa taala Ketika menyebutkan dalil dari dalam Al-Quran dan Sunnah, selalu menggunakan kata-kata sultan. Kita ketahui sultan artinya secara bahasa penguasa, artinya penguasa pemerintah sultan namanya. Atau secara bahasa lebih dari asal usul bahasa ini artinya adalah sesuatu yang memiliki tasalluf. Tasalluf itu kemampuan untuk memaksa dan mengarahkan orang. Itu namanya sultan. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala mensifati dalil dari Al-Qur'an yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan kata-kata sultan. Dikarenakan oleh Ibu Qayyim dalam kitab yang saya katakan tadi, ini menunjukkan bahwa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an dan Sunnah itu memiliki kemampuan untuk mengarahkan orang yang memilikinya untuk berbuat baik. Kalau tadinya dia masih setengah-setengah semangatnya, kebaikan-kebaikannya masih kurang, maka dengan ilmu dia akan diarahkan kepada kebaikan. Dan subhanallah ini bukan cuma dialami oleh kita yang insya Allah kita semua merasakan. Orang yang semakin lama ngaji mesti, mesti dia akan merasakan dalam dirinya banyak perubahan-perubahan. Dia mesti akan merasakan dalam dirinya timbul semangat untuk selalu berbuat baik. Ini juga ternyata dialami di zamannya para ulama salaf. Dialami oleh para ulama salaf sebelum kita. Uh, saya ingat uh, keterangannya Imam Zahabi dalam sejarah Alam Bala sewaktu menyebutkan eh, apa ini dalam biografinya salah seorang imam al yang terkenal dari kalangan tabi'ut tabi'in yang bernama Hisham ibnu Abi Abdullah ad Tawari dan dia juga ini termasuk ulama ahli hadis yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis dan juga dikeluarkan hadisnya oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Uh, dalam biografinya Imam Hisham ad Tawari ini beliau ini Eh, rahimahullah pernah mengatakan, "Wallahi inni la astati'u an aqula inni dhahabtu yawman qad adbul haditha lillahi azza wa jalla." Dia mengatakan, "Demi Allah, saya tidak mampu untuk mengatakan saya tidak mampu untuk berkata bahwa saya pernah pergi sehari saja menuntut ilmu hadis dalam keadaan memastikan niat saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini ucapannya salaf yang menunjukkan tawaduknya mereka ya, yang yang menunjukkan rendah dirinya mereka. Kata Imam Az-Zahabi sewaktu mengomentari ucapannya Hisham Ad-Dastawai ini, beliau mengatakan, "Wallahi wala ana." Demi Allah, Demikian pula saya tidak berani memastikan seperti itu. Maka kita pun mengatakan wallahi wala nahnu. Demikian pula kita saat ini tidak berani memastikan. Kemudian Az-Zahabi menerangkan menerangkan makna ucapannya Hisham ad ini bahwasanya para ulama salaf dulu juga sewaktu talabul ilmi dalam upaya untuk uh, uh menempuh manhaj salaf tidak semua mereka itu dari awal Tidak semua mereka itu dari awal talabul ilmi dalam keadaan apa ini e, niatnya maksimal. Artinya ada yang memang dari awalnya sudah baik, tapi di antara mereka juga ada yang ketika awal-awal talabul ilmi itu niatnya belum maksimal. Padahal sudah kita ketahui masalah ikhlas kan masalah yang terbesar dalam agama. Artinya ini kekurangan yang sangat besar sekali tapi kemudian dengan e, berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada ilmu sunnah maka di tengah jalan Allah Subhanahu wa taala luruskan niat mereka, perbaiki keadaan mereka dengan kemampuan ilmu ini untuk membawa mereka kepada kepada kebaikan. Sampai ada hadis bawakan contoh di antara ucapan para ulama yang menerangkan masalah ini misalnya ucapannya Mujahid ulama tabi'in yang terkenal, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Mujahid bin Jabir Al-Makki. Mujahid bin Jabir Al-Makki pernah mengatakan, "Talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabiru niyatin." Thumma razaqana Allahu an-niyata ba'di. Kami dulunya menuntut ilmu agama awal-awalnya dalam kondisi niat kami itu belum belum maksimal. Ini masalah ikhlas apalagi masalah-masalah yang lain. Sifat-sifatnya itu belum baik secara 100%. Banyak kekurangan-kekurangannya dalam agama. Tapi kemudian ilmu itu sendiri yang kemudian eh, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tadi kemudian memperbaiki niat kami di tengah-tengah jalan kami menuntut ilmu. Ini ucapannya Mujahid yang menunjukkan bagaimana kekuatan ilmu untuk mengarahkan orang-orang yang memilikinya kepada kepada kebaikan. Ucapan yang semakna juga disebutkan dari Imam Ahlus Sunnah yang sangat terkenal yaitu Imam Ad-Darqutni. Imam Abu Hasan Ali ibn Umar Ad-Darqutni. Beliau pernah mengatakan talabna hadzal ilma li ghairillah fa aza ayyakuna illa lillah. Kami dulunya menuntut ilmu agama bukan karena Allah, tetapi ilmu itu sendiri yang enggan, ya. Ilmu itu sendiri enggan kemudian membawa kami untuk ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keterangan yang menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu seperti yang saya terangkan tadi memiliki kemampuan untuk mengarahkan orang-orang yang mempelajarinya kepada kebaikan. Oleh karena itu orang yang terus berusaha untuk belajar untuk talabul ilmi maka dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala akan akan di, di, dibenahi kekurangan-kekurangan dirinya akan dibersihkan kotoran-kotoran dalam hatinya. Dan ini sudah antum ketahui semua di antara uh, sifat atau keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada ilmu sunnah uh, di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Inna matala ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kama sali ghaisin asaba arda. Sesungguhnya perumpamaan perumpamaan dari ilmu perumpamaan dari ilmu dan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengannya adalah seperti dari ilmu dan dan, dan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya adalah seperti perumpamaan hujan hujan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan turunkan ke dunia ke, ke bumi. Jadi ini perumpamaan yang menunjukkan kepada kita bahwa fungsinya ilmu agama itu ketika turun ke, ke, ke hati manusia adalah seperti apa ini gambarannya seperti hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi. Yang mana ketika bumi sedang tandus maka kemudian akan hidup, akan menjadi subur kembali dengan hujan yang setelah dia subur dia pun akan bisa memberi manfaat kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, bahkan kepada manusia yang kemudian mengambil manfaat dari dari ayat tersebut. Beginilah fungsinya ilmu agama ketika masuk ke dalam hati manusia yang tadinya penuh dengan kotoran, penuh dengan dosa, maka, maka akan dibersihkan sedikit demi sedikit seperti gambaran yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an dalam surat Ta'du tentang fungsinya wahyu ketika turun ke dalam hati manusia yaitu firman dalam firman-Nya anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala sailu zabadan rabi'a ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit yang kemudian hujan tersebut akan masuk ke dalam lembah-lembah, sungai atau danau atau e, lembah-lembah yang bisa menampung air yang masing-masing akan menampung sesuai dengan daya tampungnya, kapasitasnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan fahtamala sailu zabadan rabiyah. Setelah lembah-lembah tersebut penuhkan, nanti dia akan e, membuat aliran air yang pada permukaan aliran air tersebut akan terdapat zabat, kotoran-kotoran yang tadinya e, menempel di dalam lembah tersebut sebelum turunnya hujan. Yang kemudian ketika semakin deras aliran lembah aliran air tersebut, lama kelamaan kotoran ini akan tersingkirkan, akan terbuang. Oleh karena itu Allah mengatakan, fa amma zabadu habu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil ard. Adapun kotoran-kotoran tadi, buih tadi, maka dia akan tersingkirkan, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, maka dia akan menetap di muka bumi. Nah, ini perumpamaan yang sangat tepat sekali tentang ilmu. Ketika ilmu itu masuk ke dalam hati manusia dan mendapati dalam hati itu masih banyak kotoran-kotoran, banyak dosa-dosa di masa lalu, banyak kekurangan-kekurangan dalam sifat-sifat, maka pada waktu itulah ilmu berfungsi untuk membersihkan hati manusia. Membersihkan hati manusia dengan bentuk seperti gambarannya seperti aliran air tadi, yang semakin lama diisi, semakin lama diisi, lama kelamaan akhirnya kotoran-kotoran tadi akan mengapung di permukaan hati, kemudian lama kelamaan tersingkir dengan semakin diisi dengan ilmu, dengan ilmu dari dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, sekali lagi orang yang mempelajari ilmu agama, maka dia akan dapati dirinya semakin hari akan semakin baik, mungkin tanpa disadarinya. Karena itulah kekuatan ilmu. Karena itulah kemampuan ilmu, kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada ilmu agama yang hak ini, ilmu yang dibawa oleh para nabi alaihi wasallam ini dalam rangka untuk memperbaiki keadaan dan memperbaiki sifat-sifat orang yang mempelajarinya. Kemudian setelah kebaikan yang berupa memperbaiki kekurangan, sekarang kebaikan yang kedua yaitu menyempurnakan menyempurnakan yang sudah ada. Orang yang sudah baik, yang sudah tingkatan agamanya sudah lumayan baik, dengan ilmu agama pun Allah Subhanahu wa taala jadikan keadaannya lebih baik lagi. Oleh karena itu tidak benar ya kalau orang yang sudah merasa dirinya senior, merasa dirinya baik, kemudian dia tidak merasa butuh lagi kepada ilmu. Tadi malam waktu di pengajian di Surabaya saya terangkan masalah sebab-sebab untuk istiqomah. Yang di sini saya bahas tentang masalah pengertian taufik dari Allah yang ternyata taufik itu adalah e, ciri-ciri e, taufik itu adalah justru ada pada orang-orang yang selalu merasa dirinya kurang dan merasa dirinya butuh untuk diperbaiki dan selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala bukan pada orang-orang yang selalu merasa bangga diri atau merasa dirinya sudah lama ngaji sehingga tidak tidak butuh untuk untuk uh, tolabul ilmi lagi e, kebaikan yang kedua ini, yakni menyempurnakan iman dari orang-orang yang telah memiliki keimanan, itu juga ditunjukkan dalam <clears throat> banyak keterangan para ulama salaf. Keterangan dari para ulama salaf, di antaranya eh, apa yang diterangkan dalam sebuah asar yang sahih dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang dibawakan dalam beberapa kitab seperti uh, Al-Khatib Al-Baghdadi juga oleh Ibnu Qayyim dan dikatakan oleh mereka bahwa asar ini sanadnya sahih. Ali bin Abi Thalib pernah memberikan nasihat kepada seorang muridnya, seorang tabi'in muridnya yang bernama Kumail ibnu Ziyad rahimahullahu taala. <clears throat> Dalam sebuah nasihat yang panjang, di situ Ali bin Abi Thalib menggambarkan tentang pembagian manusia. An-nasu manusia itu ada tiga golongan. Orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu. Ini orang yang sudah punya ilmu, kemudian orang yang berusaha untuk menuntut ilmu. Ala sabilin najah, yang dia itu di atas jalan keselamatan. Dan yang ketiga orang yang berpaling dari ilmu. Nah ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan ilmu, dan bagaimana fungsinya ilmu itu dalam memperbaiki orang-orang yang memilikinya, Waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan tentang fungsinya ilmu dalam hal memperbaiki orang-orang yang e, memilikinya. Dia mengatakan hajama bihimul ilmu ala hakikatil amri fastalalu mastaw'ara minhul mutrafun wa anisu bimastawhasha minhul jahilun. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ilmu itu membawa pemiliknya, membawa orang-orang yang memilikinya tanpa disadarinya untuk merasakan hakikat daripada kesempurnaan iman. Hakikatul amri, hakikat daripada Islam yang sebenarnya. Untuk merasakan hakikat daripada kesempurnaan iman. Maka setelah itu fastalanu sehingga akhirnya mereka itu akan merasakan kemudahan, merasakan perasaan ringan ketika menjalankan agama Islam ini yang mana hal itu dirasakan berat bagi orang-orang yang orang-orang yang jahil. Wa anisu dan mereka merasakan nikmat, merasakan bahagia ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang hal itu dirasakan susah atau dirasakan berat bagi orang-orang yang melampaui batas. Ini dia gambarkan orang yang memiliki ilmu dengan ilmu yang dimilikinya lama kelamaan tanpa disadarinya akan membawa mereka itu merasakan hakikat manisnya iman. Merasakan hakikat agama ini yang sebenarnya sehingga mereka setelah itu merasakan ibadah yang mana ibadah itu kebanyakan manusia merasakannya sebagai sesuatu beban atau sesuatu yang memberatkan, mereka merasakannya sebagai satu kenikmatan yang sebenarnya sesuatu yang dicari dan tidak perlu dipaksa dia untuk mengamalkannya bahkan dia yang mencarinya merasakannya sesuatu, sebagai sesuatu sesuatu yang manis. Nah ini di apa ini mereka bisa mencapai semua ini dengan ilmu. Sekarang saya gambarkan secara ringkas begini. Uh, Allah Subhanahu wa taala kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang maha sempurna, dengan sifatnya yang maha tinggi dan sempurna yang uh, dengan sifat-sifatnya yang paling yang beliau adalah apa ini dia adalah yang paling maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi manusia. Maka dengan sifat-sifat ininya inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya. Yang oleh karena itu kita sepakat bahwa syariat Islam ini diturunkan semata-mata untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, orang yang menjalankan agama Islam dengan baik, pasti dan pasti dia akan merasakan kenikmatan hidup di dunia, apalagi di akhirat. Makanya Allah menjanjikan dalam Al-Quran, Man amila salihan min zakarin au unsa, wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, wa ajrahum bi makanu ya'malu. Barang siapa yang melaksanakan amalan soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, balasannya apa? Sungguh-sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh nikmat di dunia, kemudian di akhirat nanti kami akan berikan padanya balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi perhatikan balasan kebaikan diterima oleh orang yang menegakkan agama Allah, mengamalkannya dengan baik, itu dengan dua balasan kebaikan di dunia, kemudian lebih-lebih di akhirat nanti. Maka tidak tepat atau tidak benar sama sekali, bahkan merupakan sangka buruk kepada Allah. Kalau ada yang mengatakan orang yang berpegang kepada sunnah itu akan menderita hidupnya, akan sengsara hidupnya. Kalau mungkin menurut pandangan manusia, kita ketahui manusia kan pandangannya cuma duniawi. Mungkin dikatakan demikian. Tetapi apa yang mereka rasakan sendiri, yang mereka alami sendiri, bahwasanya mereka adalah orang yang paling bahagia hidupnya di dunia dibandingkan dengan manusia-manusia lainnya. Ini gambarannya agama Islam demikian. Oleh karena itulah kita dapati Allah Subhanahu wa taala mensifati agama Islam mensifati Al-Quran dan Sunnah itu dalam firman-firmannya semua mesti dengan bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang baik. Antum bisa buka ayat Al-Quran dari pertama sampai akhir, tidak akan antum dapati satu ayat pun yang menggambarkan bahwa Islam ini berat atau susah atau mendatangkan penderitaan bagi orang yang mengamalkannya. Tidak ada sama sekali. Justru sebaliknya, Al-Quran dikatakan sebagai petunjuk. Banyak ayat yang mengatakan demikian. Al-Quran dikatakan sebagai bushro, bushro lil mu'minin, kabar gembira bagi orang-orang yang iman. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagai apa? Rahmatan, rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Ini semua bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang menunjukkan kenikmatan bagi orang yang mengamalkannya. Sebaliknya hal-hal yang terkesan susah, bagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Allah menghendaki ke kemudahan bagimu dan dia tidak menghendaki kesulitan bagimu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min min haraj. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki bagi kalian semua dalam agama ini rasa berat atau perasaan susah. Ini gambaran Al-Qur'an. Sekarang bagaimana gambaran tentang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang iman yang sempurna misalnya dalam banyak hadis-hadis yang kita kenal diantaranya. Misalnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. salatul marunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara barang siapa memilikinya, barang siapa yang memilikinya, maka dia akan merasakan kemanisan iman. Bayangkan iman yang sempurna digambarkan sebagai sesuatu yang manis, sesuatu yang nikmat. Artinya orang yang merasakannya atau apa ini memilikinya, dia akan merasakan iman tersebut sebagai sesuatu yang dibutuhkannya, sesuatu, sebagai sesuatu yang nikmat, bukan yang dia dipaksa-paksa melakukannya. Dalam Sahih Muslim yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, Zat ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Akan merasakan kelezatan iman, kenikmatan iman. Siapa itu? Orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya. Juga di sini dikatakan iman digambarkan sebagai sesuatu yang memiliki at kelezatan atau kenikmatan. Nah ini gambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang iman seperti itu, iman yang sempurna. Makanya wajar kalau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang lainnya pernah menggambarkan sholat yang kita ketahui sholat ini adalah ibadah yang sangat berat bagi orang-orang yang munafik Beliau pernah menggambarkan sholat sebagai kurrotul ain. Sesuatu yang menyejukkan jiwa. Sesuatu yang berfungsi untuk menghilangkan kegundahan. Ini gambaran Nabi kita saw tentang sholat. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasai, "Wajuilat qurratu aini fi sholat." Dan dijadikan hiburan bagiku, kesenangan bagiku, kesejukan bagi hatiku ketika ketika aku melaksanakan sholat. Nah ini gambaran Al-Quran, Sunnah dan Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditambah dengan contoh dari e, keterangan para ulama salafus soleh yang seperti ingat e, ucapannya Ibnu Taimiyah yang terkenal rahimahullah taala sewaktu dia mengatakan inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah sesungguhnya di dunia ini ada sorga ada sorga di dunia ini yang barang siapa belum masuk ke dalam sorga tersebut, maka dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Surga ini apa? Surga ini adalah kenikmatan dan kelezatan ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan dianggap bahwasanya manhaj salaf itu tidak membahas masalah ini. Jangan dianggap ini cuma pembahasannya orang-orang sufi atau orang-orang yang seperti mereka. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang tidak merasakan hal ini karena mereka tidak mempelajari ilmu din dari dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, karena demikianlah gambaran kemasan iman, kita ketahui hal ini e, meskipun demikian gambaran ke kemanisan iman dan kenikmatan beragama Islam, kita dapati banyak orang-orang yang belum merasakannya bahkan mungkin termasuk kita. Sekarang siapa di antara kita yang yang ketika dia menghadapi atau melaksanakan ibadah, dia menganggap ibadah itu sebagai sesuatu yang lezat kebutuhan dia, bukan karena dipaksa. Jawabannya bisa dikatakan uh, lebih dari 90% mungkin belum bisa merasakan hal tersebut. Iya kan? Iya. Masing-masing kita apalagi merasakan coba enggak usahlah salat-salat apa ini uh, tidak perlu sholat-sholat malam misalnya sholat malam yang sudah kita ketahui kita berusaha mati-matian sambil ngantuk kita lakukan sholat subuh saja yang merupakan kewajiban kita masih berat kita lakukan belum lagi yang namanya puasa ini semua adalah hal yang menunjukkan kita bahwa uh, uh, apa ini gambaran keimanan kita ada yang belum ada yang belum beres yakni iman kita ada yang sedang rusak dan masih banyak yang perlu dibenahi dan subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hal yang bisa membantu kita untuk mencapai semua ini adalah adalah ilmu agama sebagaimana yang diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Bahwasanya cuma dengan ilmu agama seseorang bisa mencapai kesempurnaan iman, kenikmatan iman seperti yang yang saya gambarkan tadi. Jadi diterangkan oleh para ulama eh, apa sebabnya sampai kebanyakan manusia belum bisa merasakan hakikat kelezatan iman, kemanisan ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim gambarannya adalah persis seperti seorang manusia yang dihadapkan padanya makanan yang lezat. Makanan yang lezat yang kalau seandainya makanan ini dihadapkan kepada orang yang normal, yang kondisinya fit, yang sehat, maka dia akan merasakan sebagai kebutuhan. Dia akan minta tambah dan ingin memuaskan dirinya dengan tapi coba misalnya makanan lezat tadi dihadapkan kepada orang yang kurang enak badan. Orang yang sedang sariawan atau orang yang sedang sakit, kira-kira bagaimana reaksinya? Meskipun makanan tadi makanan yang lezat karena ada yang tidak beres pada badannya, maka dia pun akan menolaknya. Kalaupun makan, dia makan sedikit. Dengan terpaksa pula dia makan. Maka demikian gambarannya. Berarti yang dalam hal ini yang bermasalah siapa? Orangnya atau makanannya? Kan jelas orangnya yang bermasalah. Maka sebagaimana pula agama yang e, merupakan sumber kenikmatan dan kebaikan hidup ini, ketika dihadapkan kepada orang yang sehat imannya, yang hatinya bersih, maka dengan mudah dia akan menjalankan agama ini sebagai sesuatu yang mendatangkan kenikmatan dan dibutuhkannya. Sebagaimana gambaran tentang ucapan Rasulullah SAW tadi yang mengatakan salat sebagai qurratu aini penyejuk dan e, penghilang kesusahan dalam diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi inilah maknanya ucapan Ali bin Abi, Ali bin Abi Thalib tadi yang menggambarkan bahwa ilmu itu hajama bihimul ilmu ila haqiqatil amri ilmu itu akan membawa orang-orang yang memilikinya tanpa disadarinya untuk kemudian merasakan hakikat kelezatan dan kemanisan ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita ketahui ternyata ilmu juga dibutuhkan oleh orang yang sudah merasa dirinya baik untuk semakin menyempurnakan kebaikan kebaikan dalam dirinya. Kemudian yang terakhir, fungsi ilmu dalam menjaga dan melindungi manusia dari hal-hal yang bisa menyimpangkannya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Keterangan ini pun juga disebutkan dalam akar yang sama, akarnya Ali bin Abi Thalib tadi yang saya sebutkan di awal. Di antara ucapan beliau kepada muridnya ini Umail bin Ziyad rahimahullah rahimahullah taala ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan al ilmu khairun minal mali al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal ilmu itu lebih baik daripada harta ilmu itu lebih baik daripada harta Al ilmu harus suka wa anta tahrusul mal. Karena ilmu itu dialah yang menjagamu sementara harta justru kamulah yang harus menjaga dia. Ilmu itu menjagamu sementara harta justru kamulah yang harus menjaga dia. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ilmu itu menjaga manusia dari penyimpangan-penyimpangan yang akan memalingkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ana juga ingat asar dari Imam Malik bin Anas yang juga dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya tadi. Dia pernah mengatakan eh, inna aqwaman yabtaghu ibadah wa taraku ilma fa kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi suyufihim wa la al-ilma lamana'ahum min dhalik. Ini juga dalil yang menunjukkan hal itu ya. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya ada sekelompok manusia yang mereka itu semangat beribadah, tapi mereka berpaling dari ilmu. Akibatnya apa? Akibatnya mereka keluar memberontak kepada umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pedang-pedang mereka. Kata beliau, walau ilma seandainya mereka mau menuntut ilmu dari awal, maka mestinya ilmu itu akan menghalangi mereka dari dari penyimpangan tersebut dan dari pemikiran sesat tersebut. Nah, ini semua dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu akan menjaga kita dari upaya-upaya yang dilancarkan oleh syaitan untuk memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Ibnu Qayyim menggambarkan fungsinya ilmu itu ketika menjaga hati manusia dari bisikan-bisikan syaitan itu seperti fungsi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada bintang yang menjaga berita-berita dari langit supaya tidak dicuri atau didengar oleh syaitan yang kemudian disampaikan kepada wali-walinya di dunia. Sampai dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Qayyim eh, menukil hadis yang sahih dari dari Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam ketika ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la in yakhirru min as-sama'i ila al-ardi ahabbu ilaihi min ayatakallama bihi." Ya Rasulullah, salah seorang dari kami mendapati dalam dirinya ada bisikan-bisikan. Ada godaan-godaan syaitan yang dia itu lebih memilih jatuh dari langit ke bumi daripada mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Ini kalau kita dengar sepintas seolah-olah ini menunjukkan imannya tidak beres atau ada sesuatu dalam dirinya. Bagaimana mungkin syaitan kok bisa memasukkan bisikan-bisikan dalam hatinya? Ternyata apa jawabannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan ini? Beliau mengatakan, "Zakastorihul iman." Justru itu adalah iman yang murni. Justru itu adalah menunjukkan kekuatan imannya dia. Dalam riwayat lain beliau bersabda, Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasa. Segala puji bagi Allah yang telah melemahkan tipu daya syaitan menjadi bisikan-bisikan yang tidak berarti. Artinya, orang ini namanya manusia, bagaimanapun baiknya, bagaimanapun kuatnya imannya, tidak akan luput daripada yang namanya godaan syaitan. Semua orang mesti digoda oleh syaitan dan sudah kita ketahui, sudah antum ketahui yang namanya syaitan adalah makhluk yang paling spesialis dalam menggoda manusia. Antum bisa bayangkan sejak sudah berapa ribu tahun dia mempelajari setiap hari kerjaannya cuma bagaimana cara menggoda manusia. Maka mestinya eh, apa ini godaan syaitan bagi karena dia sangat spesialis tidak mungkin dengan mudah apalagi bagi orang-orang yang kenal agama kemudian e, tidak mungkin dia akan menampilkan godaan-godaan yang mudah diketahui. Jelas tidak akan sama misalnya syaitan menggoda seorang preman misalnya atau orang yang jauh dari agama akan mudah digoda dengan minum homer, naudzubillah min dzalik dengan main perempuan dan seterusnya misalnya. Tidak mungkin seorang yang salafi atau seorang yang sering ke masjid digoda dengan godaan seperti itu. Ini jelas terlalu bodoh kan dan terlalu tentara begitu ya. Ini jelas mustahil. Syaitan akan menggunakan cara godaan seperti itu. Apalagi eh, dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah menggambarkan kemampuannya syaitan, ahlinya syaitan dalam menggoda manusia. Dalam sabda beliau, Inna syaitana yajrim bani Adam majradam. Sesungguhnya syaitan itu mampu untuk mengalir dalam tubuh manusia seperti beredarnya atau mengalirnya darah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan kemampuan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan pada syaitan itu kemampuan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman, kemampuan untuk mampu mempelajari kecenderungan atau karakter masing-masing manusia yang kemudian digoda sesuai dengan karakternya. Maka untuk selamat dari godaan syaitan itu memang adalah bukan sesuatu yang mudah yang benar-benar kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung daripadanya. Maka oleh karena itu tidak terkecuali semua manusia akan tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari godaan syaitan. Jadi jangan dianggap cuma orang-orang yang uh, yang lemah imannya saja yang digoda. Justru sebaliknya secara logika malah Ibnu Qayyim membuat perumpamaan yang namanya pencuri, mestinya dia akan mencuri di rumah yang hartanya banyak. Kalau hati yang sudah rusak, hatinya ahlul bid'ah misalnya, apalagi yang dicuri apa yang yang akan dicuri dari hati tersebut? Bahkan justru itu mungkin merupakan sarangnya sendiri. Iya kan? Makanya uh, waktu Ibnu Abbas ditanya, apa ini? Innal Yahuda taz'umu annahum yaswasuna la yaswasuna fi shalah. Maka beliau menjawab, "Wa madza yasna'u yasna'u syaitan bi qalbin farid Orang Yahudi menyangka mereka itu tidak digoda dalam salatnya. Tidak diganggu oleh syaitan dalam salatnya. Maka kata Ibnu Abbas, apa yang akan diperbuat oleh syaitan pada hati yang telah rusak. Ini tidak mungkin pencuri mencuri ke rumah ke rumah yang yang sudah bekas kebakaran atau yang hancur berantakan yang kena gempa misalnya. Enggak mungkin apa yang mau diambil di situ. Maka mestinya dia akan menggoda pada hatinya orang-orang yang dipenuhi dengan iman. Maka dari sinilah ketika itu ilmu berfungsi menjaga manusia sehingga seperti keadaan yang digambarkan dalam hadis tadi. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, salah seorang dari kami merasakan adanya bisikan-bisikan syaitan yang kemudian dengan kekuatan imannya bisikan tadi ditolak, dilawan oleh dia sehingga apa kata dia? Orang ini lebih memilih jatuh dari langit ke bumi daripada mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Maka sepintas kayaknya bisikan-bisikan ini kejelekan. Tapi apa jawabannya Nabi SAW? Beliau justru mengatakan zaka iman. Itulah kemurnian iman, itulah kekuatan iman. Dalam riwayat lain beliau mengatakan alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal Segala puji bagi Allah yang telah melemahkan tipu daya syaitan menjadi bisikan-bisikan yang tidak berarti bahkan justru semakin semakin menguatkan keimanannya karena dia lebih memilih jatuh dari langit daripada mengikuti mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Maka subhanallah ini di antara keterangan dan dalil yang menunjukkan kepada kita bagaimana penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia melalui sebab ilmu yang hak, ilmu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipelajari oleh oleh manusia tersebut. Maka ini ayolah eh, ayol ikhwati fillah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, beberapa penjelasan atau kesimpulan daripada keutamaan ilmu yang demikian luas dan demikian banyak Sekali lagi sengaja saya tidak menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sudah sangat kita kenal sehubungan dengan keutamaan ilmu. Maka saya sampaikan keterangan tadi mungkin bisa memberikan faedah bagi kita semua akan agungnya kedudukan ilmu, kemudian luasnya kebaikan ilmu yang ternyata mencakup semua kebaikan yang kita butuhkan dalam agama ini. Maka siapapun kita bagaimanapun kondisi kita, semua kita butuh kepada ilmu, butuh kita untuk e, mendapatkan manfaat dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama ini. Maka demikian apa yang saya sampaikan untuk mukadimah dari pembahasan kitab ini. Kemudian e, pada kesempatan berikutnya kita istirahat sebentar. Kita akan teruskan insya Allah dengan membahas kitab Hilyah Talibul Ilmi, perhiasan bagi penuntut ilmu sekali lagi seperti tadi yang dirumuskan bahwa mestinya karena waktunya ringkas dan terbatas kita cuma bisa membahas poin-poin yang disebutkan oleh uh, Syekh Bakar Abu Zaid tentang ada penuntut ilmu dengan keterangan-keterangannya uh, adapun selengkapnya bisa antum apa ini bisa di copy dari keterangan yang sudah saya sampaikan ini dalam pengajian rutin di internet Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita e, kebaikan dengan menuntut ilmu agama ini. Rasulullah wa iyyakum ilman nafi'an wa amalan shalihan sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.